Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-30 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asni Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Dodi sebagai Eyang Kaliman, Akik sebagai Wanayasa dibantu oleh Andre, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Mamang Kuraya tiba di padepokan Gua Larang. Seorang cantrik yang melihat kedatangan mereka segera berlari menyambutnya. Uh, bukankah, bukankah kau Purbaya? Oh, hmm, iya. Raden Purbaya. Maafkan saya, Raden. Ah, mari. Marilah masuk. Tentu Raden hendak bertemu dengan Eyang Guru. Ah, marilah. Ah, kebetulan sekali. Eyang Guru baru saja tiba beberapa saat. Hah? Tentu saja, Raden. Kita mengendarai seputih. Hmm, lalu Apakah saya dapat menemuinya sekarang? Hmm, uh, yang guru setibanya di sini langsung masuk bersama seorang tamu yang sejak pagi telah menunggunya. tamu? Siapakah tamunya? Uh, seorang tua yang mengenakan caping yang lebar. Saya tidak mengenalnya, hmm. tapi kelihatannya yang guru sangat menghormatinya. Oh, Tuan Resi Sanata Dharma. Bagaimana mungkin, Kek? Tadi kau katakan dia sudah hadir sejak pagi hari. Uh, uh, iya, iya. Sejak pagi hari uh, menjelang tengah hari. Bagaimana mungkin kita menemuinya juga pada saat itu? Raden, Eyang Kaliman memang mempunyai kelebihan seperti itu. Ia mampu untuk tiba dimanapun ia suka hanya dalam waktu sekejap saja, Raden. Apakah mungkin masih ada manusia seperti itu? Ah, biarlah kuda ini saya ikatnya ya. Raden bertiga dapat beristirahat dan menunggunya di balai-balai ini. Terima kasih, Paman. Ah, ah, tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan minum untuk Raden berdua. saya? Raden Lamun ya? I iya, Kak. Apa yang Raden lamunkan? Segalanya. Segalanya yang pernah terjadi yang indah-indah dan juga yang teramat pahit yang saya alami di sini. Di mana kakek? Uh, entahlah. Tadi saya melihat kakek menuju pancuran sembilan mata air dewa. Tempat itu pun menyimpan satu kenangan khusus bagi saya, Kak. Manakala saya bersembunyi, mempelajari ilmu-ilmu yang telah saya curi. Curi? Saat itu, saya ingin sekali turut dalam pesta pendadaran yang biasa dilakukan pada setiap tahun. Persyaratan utamanya ialah mereka yang sedikitnya telah menguasai lima jurus kincir metu dari tingkatan pertama. Uh, saat itu, saya belum mendapatkannya. Dan secara diam-diam saya memperhatikan latihan kakak-kakak seperguruan. Juga di tempat itulah pertama kali saya bertemu dengan kakek Kuraya. Dia mengajarkan saya jurus tambahan untuk gerbang dewata. Tapi setelah saya mempergunakan jurus itu dalam pertandingan, dalam pesta pendadaran, yang terjadi adalah keributan saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Ayolah kak, mungkin masih lama waktu kita untuk menjumpai yang guru. Kita melihat-lihat kepancuran itu. Uh, baiklah Raden. Disinilah, Kak. Raden Karmapala pernah terjatuh karena tidak ingin kalah dengan saya yang mampu melompat turun. Hup. Lucu sekali jika saya mengingat sikap anak itu. Uh, ayolah, saya akan mencuci tangan dan wajah di pancuran itu, Kak Cempaka. Betapa segarnya. Ayolah kak, bersihkanlah wajah dan tangan kaki kakak di pancuran lainnya. Ya ya ya, ya. Kau memang membuat aku jadi iri untuk menikmati kesegaran air itu, Raden. Beberapa saat, kedua bocah yang tengah meningkat remaja itu bermain dengan air segar di pancuran sembilan mata air dewa. Dan setelah mereka menjadi puas dan segar, mereka keluar dari bagian lain lebatnya pepohonan di sembilan mata air dewa. Masuk Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! <coughs> Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Lihatlah itu di sana, Raden. Bukit Batu Larang juga banyak menyimpan kenangan bagi Raden. Ya, Kak. Jelangkung hidup, Kidandung Amoksa, serta Karmapala. Hmm. Hari sudah mulai gelap, Raden. Sebaiknya kita kembali saja. Raden Purbaya menerawang jauh ke arah Bukit Batu Karang. Pandangannya yang dibayangi dengan angan-angan dan kenangan masa lalunya merambat dan menelusuri lekuk-lekuk bukit-bukit batu kecil yang bertebaran tak terhitung banyaknya. Tiba-tiba saja Raden Purbaya tersentak ketika pandangannya tertumbuk pada sebuah bayangan yang tegak berdiri di salah satu sudut bukit. Bayangan yang masih dapat dikenalnya, masih dapat dilihat dalam sisa-sisa keremangan matahari. Bayangan dari bocah yang hampir sebaya dengan dirinya, yaitu Raden Karmapala. Kau, kau, Karmapala, Raden? Uh, uh, uh, ada apa, Raden? Lihatlah itu, Kak. Ah. Di sana. Ah, bayangan itu menghilang. Aku akan melihatnya. Eh, Raden, tunggu. Raden? Aku aku melihat bayangannya Kak Cempaka. Raden Karmapala. Ah, Raden. Raden hanya terbawa oleh angan-angan dan ilusi Raden tentang padepokan ini. Tapi Kak, aku aku melihatnya dengan jelas. bayangan yang melambaikan tangan padaku. Hmm. Lihatlah, apakah dalam keremangan seperti ini Raden benar dapat memastikannya. Dan juga saat itu Raden sedang dibuai oleh kenang-kenangan Raden. Tapi... Ah, sudahlah Raden, kita kembali saja. Mungkin Eyang Resi kini tengah menunggu kita. Juga kakek Mamang Kuraya dan paman-paman guru lainnya, Raden. Baiklah, baiklah kak. Padepokan kembali, mereka telah disambut oleh cantrik Padepokan dan kemudian diantarkan untuk menemui Resi Wanayasa dan paman-paman seperguruannya. Dan kakeknya Mamang Kuraya telah berada di sana. Terimalah salam hormat saya, Eyang Guru, dan juga paman-paman. <laughs> purbaya, Purbaya. Aku tidak bisa menerima sebutan itu lagi. Setelah aku tahu dengan pasti kau belajar banyak dari guruku Mamangku Raya. <laughs> Purbaya, mulai saat ini kedudukan kita tidak berbeda. Jika ada perbedaannya, hanyalah sekedar usia dan perbedaan tingkatan persaudaraan. Aku kini adalah kakak seperguruanmu. Karena kita berguru pada orang yang sama. <laughs> Jadi aku bukanlah gurumu lagi. Dan mereka, Seta dan Saka, adalah murid-murid keponakanmu, Purbaya. Uh, ini, ini... Uh, Bukankah begitu, Guru? Ah, kukira tidaklah demikian. Bocah itu tidak pernah menganggapku sebagai gurunya. Dia tidak pernah mau mengangkat guru padaku. Ah, benar. Saya hanyalah mempunyai seorang guru, yaitu Eyang. Hmm. Kakek Memangku Raya adalah kakek angkat saya. Nah. Dan itu sudah kukatakan dalam sumpah. <laughs> Lalu bagaimana dengan jerangkong hidup? Sekarang dia bukanlah guru saya lagi. Saya telah memutuskannya tiga hari setelah saya mengangkatnya sebagai guru. Ah, bagaimana bisa demikian? Ah? ah, begini. Di hadapanku yang saat itu sedang terluka, dia memaksa Purbaya untuk mau menjadi muridnya. Oh, ya. Dengan ancaman, ia akan membunuh murid-muridmu itu jika dia tidak mau menjadi muridnya. Oh. Ah, itu dia mereka. Kau dapat menanyakan pada murid-muridmu, Wanayasa. Uh, tidak, Guru, tidak. Aku percaya. Aku percaya sepenuhnya dengan anak itu, Guru. Uh, tapi aku mendengar bahwa dia telah membunuh Guru saat itu. Melemparkan senjata beracun yang membuat Guru terluka. Bukankah demikian, Guru? Bocah itu telah diperdaya oleh jerangkong hidup. Benar-benar keterlaluan setan itu. Karena itulah maksud kedatanganku kemari. Hendak menjelaskan semua ini. Wulan muridmu kelihatan sangat membencinya. Oh, jika demikian baiklah guru. Saya akan menjelaskan semuanya ini padanya. Oh, iya, iya. Lalu bagaimana dengan keadaan anak itu? Apakah lukanya dapat kalian sembuhkan? Dua anak panah itu menembus agak dalam, Guru. Hmm. Tetapi kakek tua itu membesarkan hatiku dan mengatakan bahwa Wulan tidak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Mudah-mudahan memang anak itu akan selamat. Dia sangat hebat. Kepandaian yang dimilikinya sudahlah sangat susah untuk dicari tandingannya. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogaro terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Oleskan ke panas, jamur kulit Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Kalbe Farma. <laughs> Boleh aku masuk? Oh, silahkan, silahkan tuan, Masuklah. Oh. silahkan duduk, Tuhan. Duduklah, oh, tuan. Iya. Oh. bagaimana, tuan? Bagaimana keadaan nanti bulan anakku, tuan? Oh, lukanya tidaklah terlalu berbahaya. Tubuh anak itu cukup mempunyai daya tahan. Dan aku telah memberikan obat dan mencoba untuk luka-luka besar akibat anak panah itu. Besok pagi-pagi tentu dia akan menjadi sadar kembali. Dan setelah beristirahat beberapa hari, akan sembuh seperti sedia kala. Oh, benarkah demikian, Tuan? Agaknya Dewata Agung telah mengetuk hatiku untuk keluar dari kubuku dan mencari anak itu. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan pada anakku. Hmm. Eh, Apakah yang sudah mengetahui siapa kakek ini? Uh, uh, setibanya aku di tempat ini, Tuan ini telah menawarkan kesediaannya untuk menyembuhkan Wulan anakku. Aku belum lagi sempat menanyakan siapa dia. Hmm, kakek ini adalah Eyang Kaliman. Eyang kakek Kaliman. dari Bibi Wulan. Oh, benarkah demikian? Kakek itu adalah pendeta Sanata Dharma. Oh, Sang Hyang Jagat Batara. Oh, ternyata hari ini saya bertemu dengan Tuan yang agung. Dan ternyata Tuan adalah kakek dari Hunting Wulan yang telah kuanggap sebagai anakku sendiri. Kau yang merawatnya pastilah kau yang akan memilikinya. Apalah arti seorang ayah atau ibu tanpa pengabdian? Bagi ayah dan ibu, anak adalah sebentuk pengabdian. Anak itu kini sedang mengalami satu pukulan batin yang teramat berat. Berhati-hatilah mengurusnya Aku menitipkan beberapa benda-benda keluarga padanya, dan semuanya kuletakkan di samping pembaringannya. Katakanlah agar dia mau untuk menjaganya. Aku permisi. Ah, ah, tunggu dulu, Tuan Resi. Iya. Ah, saya ingin mohon suatu pertolongan dari Tuhan. Apakah itu, Kuraya? Katakanlah. Ah, Apakah saya bisa mengatakannya hanya berdua saja? <laughs> Katakanlah, perihal apa yang kau butuhkan bantuanku? Ah, tentang tentang kedua bocah itu, kedua cucu saya, Tuhan. Hmm, tentang kedua cucumu? Ya. Hmm. Kemudian, kakek tua yang saleh dan arif itu memandang kedua bocah itu dengan pandangannya yang dalam, seakan-akan menembus jauh ke dalam tubuh dan jiwa kedua bocah di hadapannya. Beberapa saat ia memandang dan kemudian memejamkan matanya. Beberapa saat telah berlalu, akan tetapi resi yang Arif itu masih saja memejamkan matanya. Sementara itu, Raden Purbaya dan Cempaka yang berada di hadapannya menjadi gelisah. Aneh, aneh. Aku tidak berhasil memasuki lebih jauh ke dalam diri anak itu. Oh. Bagaimana Tuan Resi? Apakah Tuan akan dapat menolong? Eh, ya, ya. Tapi aku tidak menjanjikannya. Aku melihat sebuah tirai gaib yang putih bersih menutupi diri anak-anak itu. Oh, apakah yang sesungguhnya telah terjadi dengan anak itu? Hmm, ya, ya, ya. Ah, baiklah. Ayo kita pergi dari tempat ini. Mari, ayo berbahaya. kita pergi dari sini. Ba baik, ya permisi, Yang Guru. Baiklah, pergilah kalian berdua. Semoga Dewata Agung akan memberikan keselamatan bagi kalian. Pendengar sekalian, apakah kemudian yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan Cempaka? Dan bagaimanakah dengan kisah Anting selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sangkar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.